بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم Dan tiap-tiap manusia kata Allah kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Wa kula insanin alzamnahu ta'ira fi unuq wa nukhrijul lahu aidan. Kalung pada lehernya sebagaimana kalung pada lehernya dan di hari kiamat kita bayalkahu masyur kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya ah inilah perbedaan Islam dan Kristen Iqra kitabaka fabinafsikal yauma alaika hasiban bacalah kitabmu cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu nah ini berarti pengertian ayat ini adalah di dalam agama Islam ini tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu. Ah. Makanya Saifuddin Ibrahim itu yang murtad dari Islam bilang begini. Yusuf Robi, Ini kan orang-orang yang pembohong semua. Mengaku mantan kiai, mantan ustadz, mantan aktivis, Pak, kalau mantan-mantan-mantan begitu harus ada bukti seperti ini nih, begini. Mantan tadi, mantan apa tadi Pak Haji baca? Mantan apa? Mantan rektor. Kalau rektor berarti ada mahasiswanya. Nih, ribuan kapil saya pendetakan. Begini, supaya otentik, asli. Eh, das sekarang ini ya paling 400 ribu. Baju koko ini 35000 ribu. Topi ini awing di pasar Tanah Abang 150 ribu Pak Haji. Sorban ini 35000 ribu sejak saya masuk Islam sampai sekarang saya pakai terus. Eh? Murah. Artinya kalau dulu saya pendeta dari bawah sampai atas all England. Oh iya sampai masuk peti mayat. Pendeta pakai sepatu. Pakai jas, pakai dasi, kupu-kupu. Berkelimpangan dengan kemewahan duniawi. Lalu kenapa saya ada di masjid? Kan itu yang jemaahmu dengar. Dengar itu dulu baru tahu bahwa saya posisinya ada dalam lingkaran kafirin atau munafikin. Begitu. Karena kalau bukan ahli yang menjelaskan susah. Kalau soal amal, soal sholat, soal umroh, soal ibadah haji, soal hadis, soal Quran, tafsir, mufassirin, itu nanti bukan bidang saya. Tapi kalau soal kabir, serahkan ke sini. Nanti saya operasi. Ya. Kira-kira apa yang saya cari Pak Imam? Mayahdilahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Itu saya punin Ibrahim kan orang Lombok bilang begini, saya masuk i, i, apa, uh, Kristen karena surganya di Islam itu insya Allah. Oh, itu tuh modal itu tuh kalau yang murtad. Karena bukan orang akademik, bukan orang yang terpelajar dari background yang tidak jelas. Pendidikannya, attitude-nya, kemudian apa namanya, kompetensinya, kapabilitasnya, reputasinya, track recordnya, background tidak jelas. Nah makanya kalau mereka murtad dari Islam, selalu argumen mereka karena surga di Islam in Allah. Katanya mudah-mudahan ya memang begitulah orang rendah hati. Coba buka dalam Bible terjemahan modern, terjemahan lama, perjanjian baru, perjanjian lama buka baik-baik. Tidak ada istilah pasti yang ada dalam Bible Injil yang asli adalah in Insyaallah. Allah. Ya, menetapkan sebuah aturan dalam konteks sola scripture atau tulisan Alkitab atau bibliologi atau teologis dalam konteks eklesiologi. Nah, bicara tentang karya-karya yang termaktub di dalam pembentukan gereja eklesiologi. Makanya saya kaget lihat murtadin dan mu'alaf debat. Satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli kafir. Akhirnya yang ada lakum dinukum waliyadin. Coba panggil orang Kristen yang paling jago di dunia ini. Profesor sekalipun. Tanya satu pertanyaan apakah Tuhan pernah mati? Pasti orang Kristen akan menjawab, Tuhan tidak pernah mati. Bukan cuma orang Kristen, semua orang di dunia. Kalau ditanya apakah Tuhan pernah mati, pasti jawabannya tidak pernah. Tidak pernah mati, never die. Nah sekarang tanya sama orang Kristen, apakah Yesus Tuhan kamu? Orang Kristen selalu menjawab seribu persen dia adalah Tuhan kami. Ini pertanyaan pernah saya islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Pak gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah gigi, sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. ya. Saya biar kalau orang miring yang bilang kita miring jangan marah nanti jadi miring. Kalau kafir yang bilang kita orang Islam gila, nggak usah marah karena yang mengatakan kita gila adalah orang-orang gila. Nanti jadi gila. Jadi saya tanya sama ayah saya, kamu percaya bahwa Tuhan tidak mati? Oh saya percaya, Tuhan tidak pernah mati. Nah sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Bapak percaya tuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya berapa persen? Seribu persen saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Ini ayah kandung saya pensiunan agak darat Reinhard Walon nih ini waktu saya baru pertama dilantik jadi pendeta kotonya sudah sekaya usang tapi tanda salib itu sorot baik-baik masih ada karena dipitnah saya bisa-bisa di internet saya nggak pernah balas karena yang memfitnah saya orang-orang pembohong penipu kapir. untuk apa saya mau terpancing dengan orang-orang kata Al-Quran itu kan levelnya orang kafir itu binatang Inna syarra tawabi Inna Allahi lasina kafaru fahum la yu'minun Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang ka kafir. Bukan babi, bukan anjing, bukan kuda, bukan monyet, bukan gorila. Binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang ka kafir. Makanya kita jangan terlalu ada eh, jilid satu, jilid dua, jilid tiga. Kenapa? Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Jadi kerana izin Allah. Kenapa? Kumpul kita sampai dua, tiga jilid di Monas. Karena ada binatang yang coba-coba membaca al. ada binatang yang mencoba membaca al. Sedangkan sudah manusia begini belum semua umat Islam wajib membaca al. Saya berdakwah, istri saya kori'ah. Wah ini pasangan suami istri. Insya Allah keluarga sakinah mawadah warahmah. Karena masuk Islam itu jangan cuma syahadat. Belajar Islam bagaimana ente bisa lakukan aman tu billahi Wabima bima Allah taala aman tu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau melakukan perintah Islam kalau tidak tahu ilmunya?